dan tidak mencukupkan pada satu ulama saja atau tidak mencukupkan pada satu ustad saja. Akan tetapi dia berusaha mengambil dari banyak alim, dari banyak ulama. Ini bisa mendatangkan faedah yang sangat banyak. Di antaranya dengan mengambil ilmu dari banyak ulama atau dari banyak ustadz akan menghilangkan sikap ta'asub, sikap taklid. Kita tahu bahwasanya para salafus saleh, ya, Imam Bukhari, Imam Nawawi dan lain-lainnya, mereka memiliki ulah, mereka memiliki guru yang sangat banyak. Bahkan disebutkan ada sebagian salafus saleh yang memiliki guru lebih dari 100, bahkan ada yang lebih dari 1000 guru. Luar biasa semangat bagaimana semangat mereka untuk menuntut ilmu. Dan ini hikmahnya tadi seperti saya katakan menghilangkan sikap taklid. Berbeda dengan seorang yang hanya memiliki satu orang guru. Dia hanya menuntut ilmu dari guru tersebut, tidak pernah melihat dunia luar, tidak pernah melihat perkataan para ustadz yang lain, tidak pernah mendengar pendapat para ulama yang lain. Sehingga seakan-akan guru yang dihadapannya ini yang selalu benar. Sehingga timbullah sikap fanatik atau sikap taklid. Dan ini terjadi, dan ini terjadi sampai saat ini ya kita dapati beberapa ikhwah ya Berapa saudara-saudara kita yang belajar hanya pada satu guru? Timbul taklid dalam diri mereka. Siapa saja yang menyelisihi gurunya maka disalahkan. Seakan-akan gurunya yang paling benar. Ini adalah uh, kesalahan yang fatal. Kita, Alhamdulillah, ahlu sunnah wal jamaah, kita lari meninggalkan bid'ah, meninggalkan tahassub, meninggalkan jamaat, kita lari menuju manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Manhaj salaf. Dengan sikap kita yaitu meninggalkan taklid. Dan kita sangat mencela yang namanya taklid. Kita semua menyeru kepada ittiba, kepada dalil. Kepada Alkitab dan Sunnah. Dan kita memerangi yang namanya taklid. Namun kenyataannya, sebagian ikhwah, sebagian saudara-saudara kita, tatkala mengenal manhaj salaf justru terjerumus dalam taklid. Justru terjerumus dalam ta'assub kepada salah seorang ustadz atau salah seorang alim dari para ulama. Kenapa? Karena tidak mendengar perkataan para ulama yang lain. Seakan-akan gurunya satu-satunya itulah yang merupakan sumber kebenaran. Oleh karena itu, para ikhwah sekalian, para pendengar sekalian, tatkala kita belajar baik di Indonesia maupun di luar negeri, berusaha kita mendengar dari banyak ustadz. Berusaha kita duduk bersama mereka, para sumber sumber ilmu, para ustadz, namun kita tahu bahwasanya mereka tidak maksum. Oleh karena itu kita mengambil ilmu dari banyak ustaz. Karena satu orang ustaz tidaklah maksum, tidak ada yang seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sempurna dari segala sisi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak butuh pengajar yang lain. Para sahabat dulu cuma belajar kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam satu-satunya muallim, satu-satunya guru. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sempurna dari segala sisi dari sisi ilmu, dari sisi akhlak, dari sisi muamalah, dari segala sisi. Oleh karena itu mereka benar-benar mendapatkan ilmu yang luar biasa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun sekarang jarang ulama yang dari segala sisi sempurna, mesti ada kekurangannya. Karena Allah tidaklah memberi kemaksuman kecuali kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga kita di Indonesia. Kita belajar dari Ustadz Fulan, dari Ustadz yang muda, dari Ustadz yang tua, ya. dari Ustadz yang apa namanya akhlaknya sangat mulia dari ustadz yang modelnya macam-macam. Ada seorang ustadz subhanallah ilmunya luar biasa namun mungkin akhlaknya tidak seperti yang ustadz yang satunya. Akhlaknya juga bagus. Akhirnya tapi ada seorang ustadz yang akhlaknya luar biasa. Luar biasa sangat mulia. Akhlakun aliyah. Kan tapi mungkin ilmunya biasa-biasa saja. Oleh karena itu jika kita mengambil ilmu dari banyak ustadz ya, sebagaimana dilakukan oleh Imam Nawawi, Imam Nawawi, Imam Bukhari dan yang lainnya, maka kita akan mendapatkan banyak faedah Demikian juga jika kita mendapati kekurangan pada seorang ustadz, mungkin ustadz ini ya eh, apa namanya kurang bisa menjaga lisannya dan ini ada seperti ini. Berilmu tetapi kurang bisa menjaga lisannya. Kita tahu ustadz ini keliru. Gak tahu dari mana kalau kita tahu dari mana kalau ustadz ini keliru karena kita mengaji pada ustadz yang lain yang selalu menjaga lisannya. Itulah faedah dari mengambil ilmu dari banyak ustadz. Berbeda dengan sebagian ikhwah yang hanya mengambil ilmu dari seorang ustadz. Ustadz itu diagung-agungkan. Sehingga kesalahan yang dilakukan oleh Ustadz itu pun ditiru-tiru. Bahkan ditaklidi. Jika sang Ustadz ternyata mulutnya kotor, dia pun mulutnya kotor seperti sang Ustadz. Jika sang Ustadz misalnya uh, apa, uh, sangat mudah untuk mentahdir, menceritakan kejelekan orang, maka dia pun demikian. Dan dia merasa dalam keadaan benar. Dan dia merasa sikapnya suka mentahdir, suka menceritakan kejelekan orang lain nah, itu merupakan salah satu dari manhaj salaf. Kenapa? Karena tidak pernah belajar dari ustaz-ustaz yang lain atau tidak pernah belajar dari masyayikh yang lain, tidak pernah belajar dari ulama yang lain. Inilah faedah dari memiliki guru yang banyak sebagaimana yang dilakukan oleh Al-Imam An-Nawawi. Para ikhwah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kali ini yaitu hadis yang pertama dari Al-Arba'in An-Nawawiyah, hadis yang sangat ma'ruf, ya hadis niat, hadis tentang ikhlas, pentingnya ikhlas yang diriwayatkan oleh Abu Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu di mana dia berkata sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda innamal a'malu binniyat sungguhnya amalan-amalan itu pasti ada niatnya wa innamal likulli imri'in ma nawa dan setiap orang apa yang dia niatkan faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya adalah hijrah yang syar'i dan dia akan mendapatkan jalan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hijrahnya itu hijrah yang benar, yaitu hijrah kepada Allah dan hijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia, aw imra'atin yankihuha atau karena seorang wanita yang ingin dia nikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka hijrahnya kembali kepada apa yang dia niatkan. Para pendengar Radio Raja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah maafkan kita semua dan masukkan kita ke dalam surganya. Ikhwan fillah wa akhwati din azakum. Hadis sangat agung ini selalu mengingatkan kita akan pentingnya ikhlas. Dan saya mengambil faedah dari kisah Al-Imam An-Nawawi tadi yang saya sebutkan tentang bagaimana bagusnya, baiknya bagi seorang penuntut ilmu untuk mengambil ilmu dari banyak ustaz. Ya. Ini teguran juga bagi kita, bagi para duat, bagi para asatidah. Agar tatkala kita berdakwah kita ikhlas. Kita tidak berdakwah kepada diri kita, akan tapi kita berdakwah kepada din, kepada Islam, kepada sunnah. Oleh karena itu, jika ada ustadz yang lain yang berdakwah bersama kita, maka harusnya kita bersyukur, bergembira. Ternyata ada ustadz yang lain yang membantu kita dalam berdakwah. Karena tidak mungkin kita ini siapa. Jangan sampai kita menjadikan murid-murid kita hanya menuntut ilmu pada kita. Kita ini siapa? Ilmu kita sampai di mana? Akhlak kita sampai di mana? Apakah kita tidak malu jika ternyata murid-murid kita memiliki akhlak yang buruk seperti kita? Oleh karena itu, jika kita menemukan ustadz yang lain yang berakhlak mulia atau memiliki ilmu yang lain, maka kita mendorong murid-murid kita agar belajar bersama mereka. Bahkan meskipun ustadz itu datang dari luar, masuk ke kota kita, ingin berdakwah di daerah kita, kita buka, biarkan dia berdakwah. Jangan kemudian kita larang kamu berdakwah di tempat kampung kampung kamu kampung, kampung kamu saja, jangan. Kita siap siapa saja yang silakan berdakwah silakan. Selama masih di atas satu manhaj, manhaj salafi, masih di atas di atas manhaj wal Jamaah, maka silakan kita buka. Kita ini siapa? Jangan sampai kita membiarkan murid-murid kita hanya belajar sama kita. Kita mestinya malu. Kita tidak sempurna. Tidak bisa kita menjaga lisan kita selalu. Tidak bisa kita menjaga uh, tubuh kita selalu. Pandangan kita tidak bisa kita jaga selalu. Ilmu kita sampai di mana? Oleh karena itu ikhwani fillah, terutama para duat ya, hendaknya kita mengikhlaskan niat kita dalam berdakwah dan biarkan kalau ada saudara-saudara kita yang berdakwah bersama kita, malah kita bersyukur ada yang bantu kita dalam dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena terkadang ikhwani fillah akhwati fiddin azani Allah wa iyyakum. Para pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, terkadang setan menipu kita. Selama ini kita merasa kita berdakwah dalam keadaan ikhlas. Selama ini kita merasa berdakwah dalam keadaan ikhlas. Namun kapan terbukti keikhlasan kita itu? Allah menguji kita, misalnya dengan mendatangkan seorang ustadz yang lain atau seorang dai yang lain yang lebih berilmu daripada kita. Yang mungkin saja akhlaknya lebih mulia daripada kita. Tatkala itu iman kita diuji, keikhlasan kita diuji. Apakah murid-murid kita tatkala mengaji sama dia kita merasa senang? Ataukah tatkala murid-murid kita mengaji sama dia, ustadz yang lebih alim daripada kita tersebut, kemudian hati kita merasa sesak, timbul hasad dalam hati kita, ini menunjukkan bahwasanya selama ini kita tidak ikhlas dalam berdakwah. Kita tahu bagaimana kisah yang pernah Anda sampaikan, yang ma'ruf, yang masyhur, kisah antara Al-Imam Al-Bukhari dan gurunya, Muhammad bin Yahya Al-Zuhli. Disebutkan dalam kisah mereka bahwasanya tatkala Al-Imam Bukhari ingin datang ke kota Naisabur, maka gurunya ini pun menyuruh murid-muridnya untuk menghadiri kajian Imam Al-Bukhari dan beliau menyebutkan bahwasanya Al-Imam Al-Bukhari ini adalah seorang alim memiliki ilmu yang luas, maka murid-muridnya pun mengaji kepada Al-Imam Bukhari, menghadiri pengajian Imam Bukhari. Lama kelamaan majelis gurunya ini semakin sedikit, semakin sepi. Disitulah keikhlasan diuji. Oleh karena itu Al-Imam Ibn Al-Qayyim dalam kitabnya As-Sawa'iq Al-Mursalah menyebutkan bahwasanya timbullah hasad pada diri guru Imam Al-Bukhari. Padahal ini gurunya sendiri. Namun tatkala murid-muridnya mulai meninggalkan majelisnya dan mengaji pada Al-Imam Al-Bukhari, maka timbul sesuatu dalam hatinya. Mulailah akhirnya dia pun mentahdir Al-Imam Al-Bukhari. Imam Bukhari, sekelas Imam Al-Bukhari ditahdir. Kalau Imam Bukhari saja tidak selamat dari tahdir, bagaimana dengan kita keroca-keroca ustaz yang yang tidak apa tidak ada apa-apanya? Oleh karena itu, ikhwani fillah azani wa iyyakum, jangan sampai kita para duat tertimpa dengan namanya gurur, ya. ujub dengan diri kita, merasa diri kita bahwasanya Allah orang-orang telah mendapat kehidayah dengan melalui kita. Jangan kita gurur. Sungguhnya yang beri hidayah adalah Allah Subhanahu wa taala melalui kita atau melalui orang lain. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala membuka hati-hati mereka dengan dakwah yang kita sampaikan. Namun jika ada saudara kita ingin berdakwah, biarkan saja dia berdakwah. Selama dia masih di atas manhaj yang benar, masih bersama di atas manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, maka biarkan dia berdakwah. Kemudian ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Di antara juga salah satu fenomena yang menunjukkan tidak ikhlas ya, yang timbul di sebagian ikhwah adanya sikap mentahzir saudaranya karena takut kepada teman-temannya. Ini saya dapati banyak. Ya. Sebagian ikhwah ikut-ikutan mentahzir ustadz yang lain atau ikut-ikut mentahzir temannya yang lain. Kenapa? Bukan karena ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena keyakinannya bahwasanya temannya berada di atas kesesatan, tetapi dia takut. Kalau dia tidak mentahdir, maka dia yang akan ditahdir. Ini adalah al-amal liwairillah, beramal bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang ikut-ikutan tahdir. Kenapa? Karena takut ditahdir sama ustadznya. Karena takut ditahdir sama syekhnya. Karena takut dihajar oleh teman-temannya. Sehingga dia akhirnya mengorbankan agamanya dan ikut mentahdir orang yang sebenarnya tidak pantas untuk ditahdir. Ini adalah bentuk, salah satu bentuk dari ketidakikhlasan. Oleh karena itu, hadis yang sangat agung ini mengajak kita merenungkan kembali tentang amalan kita. Apakah selama ini kita benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala ataukah ternyata kita terjatuh pada penyakit? Penyakit ria, penyakit ingin dipuji, penyakit ujub dan penyakit tersa ingin tersohor. Ikhwani fillah Allah wa iyyakum. Alhamdulillah saya sudah pernah membahas hadis uh, ini uh, dan alhamdulillah mungkin antum sudah pernah mendengar atau sebagian antum pernah mendengar dan mungkin pernah diputar di radio Raja. Oleh karena itu saya tidak mengulangi, saya tidak akan mengulangi apa yang pernah saya bahas. Dan saya berharap radio Raja mungkin minggu depan bisa memutar kembali apa yang saya telah sampaikan tentang masalah e, hadis yang pertama ini. Oleh karena itu saya ingin menyampaikan perkara-perkara yang belum pernah saya sampaikan e, pada waktu saya menyerah hadis ini. Para pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh eh, Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu Abu Hafs. Kita tahu bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu memiliki kunyah Abu Hafs. Dan Hafs itu maknanya adalah singa. Maknanya adalah singa. Dan disebutkan oleh sebagian ulama bahwasanya orang-orang Arab dahulu mereka suka memberikan nama-nama anak-anak mereka dengan nama-nama hewan dengan mengharapkan kebaikan yang terdapat pada hewan tersebut bisa tertular pada sang anak. Oleh karena itu kita dapati banyak orang-orang Arab ya sampai sekarang ini memiliki nama-nama seperti Fahad ya, artinya macan, kemudian Laith singa, kemudian Habs artinya singa ya. Untuk menggambarkan kejantanan. Oleh karena itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu tatkala waktu perang Khaybar tatkala dia berduel dengan seorang Yahudi, maka dia pun menyebutkan suatu syair yang sangat ma'ruf untuk menakut-nakuti orang Yahudi tadi. Dia mengatakan, "Analladzi samatni ummi Haidarah, kalaisi ghabatin karihil manzarah, akilukum bisayli bisayfi kailal sandarah." Kata uh, Ali radhiyallahu taala anhu, saya yang ibu saya telah menamakan saya dengan nama Haidar. Haidar artinya singa. Untuk menakut-nakuti orang Yahudi tadi. Kalaisi ghabatin karihil manzara seperti singa-singa hutan yang menakutkan, yang menyeramkan wajah-wajah mereka. Akilukum bikaili bisayfi kail sandara dan aku akan bunuh kalian dengan pembunuhan yang sangat dahsyat. Akhirnya pun dia berduel kemudian mengalahkan orang Yahudi ini. Demikian juga kita dapati sebagian orang Arab menamakan anaknya dengan nama kilab atau kulab. Dia artinya anjing. Bahkan sebagian mereka menamakan anaknya dengan nama himar. Artinya keledai. Kenapa? Karena diharapkan dari sikap keledai yang sabar. Keledai itu adalah hewan yang sangat sabar, diperintahkan, disuruh-suruh, disuruh ngangkat ini, ngangkat anu, selalu sabar. Oleh karena itu mereka mengharapkan jika anaknya dinamakan, hima, keledai, maka akan memiliki sifat sabar. Demikian juga tatkala anak mereka mereka namakan kilap ya, yang artinya anjing karena diharapkan memiliki sifat amanah. Ya. Oleh karena itu pernah saya sampaikan bahwasanya sampai seorang ulama yang bernama Ibnul Marzaban menulis sebuah kitab yang diberi judul Tafdilul Kilab ala Kathirin Mimman Labisa Thiyab yaitu pengutamaan anjing-anjing daripada banyak orang-orang yang memakai jubah. Dia ingin menjelaskan bahwasanya jangan kita tertipu dengan sebagian orang yang memakai jubah dengan tampang islami, dengan baju islami akan tapi tidak memiliki amanah. Muamalahnya sangat buruk, berkhianat. Berbeda dengan anjing, mungkin tampangnya buruk, namun namun dia ber, sangat amanah. Oleh karena itu anjing buruan tatkala dilepas oleh tuannya untuk berburu, dia tidak akan makan hewan buruannya. Dia akan biarkan hewan buruannya untuk dia berikan kepada uh, uh, tuannya. Itulah amanah seekor anjing. Oleh karena itu sampailah dia menulis sebuah buku risalah yang dia, beliau, beliau beri judul Tafsirul Kilab ala Kathirin mimman la bisa setiap. Pengutamaan anjing-anjing terhadap banyak orang-orang yang memakai uh, jubah. Ikhwani filah khawati fiddin azani Allah wa ayyakum. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu kita tahu bahwasanya bagaimana fadailnya, keutamaan-keutamanya sangatlah banyak. Beliau yang digeral, di, diberi gelar dengan Al-Faruq ya. dan sangat ditakuti oleh orang-orang musyrikin Arab. Orang-orang kafir sangat takut kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dikenal sangat pemberani dan sangat jago dalam duel, dalam peperangan dan digelar dengan Al-Faruq yaitu pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Dengan Umar bin Khattab maka jelaslah kebenaran daripada kebatilan. Dia yang telah menghancurkan kebatilan. Dan betapa banyak pujian-pujian yang Rasulullah SAW berikan kepada Umar. Cukuplah pujian yang luar biasa kata Rasulullah SAW. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah. Abu Bakar masuk surga. Kemudian Rasulullah menyebutkan Umar juga masuk masuk surga. Beliau sudah dijamin masuk surga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Laukana Nabiun ba'di lakana Umar." Kalau seandainya ada Nabi setelahku, maka dia adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ikhwani fil fiddin azrani Allah wa iyyakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Inna Allah al-haq ala lisani Umar." Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, "Inna Allah, Allah telah meletakkan kebenaran pada lisannya Umar. Oleh karena itu, betapa banyak ide, ya, beberapa ide Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu disetujui oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah memberikan ide kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, jika para sahabat ingin minta sesuatu kepada istri-istrimu, hendaknya mereka minta di balik hijab. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab." Jika kalian meminta kepada istri-istri Nabi sesuatu, maka mintalah di balik hijab. Allah menurunkan ayat menyetujui ide daripada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar bin Khattab juga pernah memberikan ide kepada Rasulullah SAW kalau seandainya khamr ini diharamkan, maka Allah Subhanahu wa taala pun mengharam menurunkan ayat untuk mengharamkan khamr. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru dan seterusnya. Turunkan ayat untuk menjelaskan tentang pengharaman khamr. Demikian juga tatkala Umar radhiyallahu taala anhu memberikan ide kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kalau seandainya makam Ibrahim dijadikan tempat untuk salat, maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla." Dan jadikanlah makam Ibrahim sebagai tempat salat. Bayangkan ide Umar disepakati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pantaslah, benarlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan kebenaran di atas lisan Umar. Demikian juga Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya setan sangat takut kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kata Rasulullah SAW, "Wahai Umar, malaqiyaka syaitan salikan fajjan qat illa salaka fajjan ghairu fajjik." Kata uh, Rasulullah SAW, "Wahai Umar, tidaklah setan bertemu dengan engkau, engkau sedang menempuh suatu jalan kecuali setan akan mencari jalan yang lain." Bayangkan, setan takut kepada Umar radhiyallahu taala anhu. Betapa besar kemuliaan Umar. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Suatu saat pernah naik di Jabal Uhud. Rasulullah SAW bersama Abu Bakar dan bersama Umar, bersama Utsman. Empat orang. Tatkala mereka naik di atas Jabal Uhud, tiba-tiba jabal tersebut, gunung tersebut bergetar, bergerak, bergetar, bergoyang. Maka apa kata Nabi SAW? Alaihi Wasallam? ya Uhud, uskun ya Uhud. Kata Nabi SAW, Alaihi Wasallam, wahai Jabal Uhud, tenanglah engkau. Fa innama alaika nabiyyun wa siddiqun wa syahidan. Wahai Jabal Uhud, wahai Gunung Uhud, tenanglah engkau. Jangan engkau goyang. Sungguhnya yang sedang berada di atas engkau seorang nabi dan siddiq yaitu Abu Bakar Abu Bakar As-Siddiq, kemudian syahidan yaitu dua orang yang mati syahid. Siapa? Umar dan Utsman. Subhanallah, ini adalah mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasanya Umar akan mati syahid. Dan ini benar. Umar meninggal dalam keadaan mati syahid. Kita tahu bagaimana kisahnya yang sangat tragis. Meninggalnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar radhiyallahu taala anhu pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, matikanlah aku di kota nabimu, yaitu kota Madinah. Dan matikanlah aku dalam keadaan mati syahid." Ini doa Umar radhiyallahu taala dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sebelumnya dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Umar akan mati syahid. Kisahnya bagaimana? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu Ya. Suatu saat dikirim surat oleh sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah. Al-Mughirah bin Syu'bah ini memiliki seorang budak yang bernama Abu Lu'lu'ah Al-Majusi atau Abu Lu'lu' Al-Majusi. Itu namanya Abu Lu'lu' dan dia adalah seorang Majusi. Majusi itu apa? Penyembah api. Maka Mughirah bin Syu'bah meminta izin kepada Umar menulis surat agar mengizinkan Umar tatkala itu adalah Amirul Mukminin, presiden kaum muslimin tatkala itu untuk mengizinkan Abu Lu'lu ini untuk tinggal di Madinah. Karena kota Madinah tidak tidak ditinggali oleh kaum muslim kecuali oleh kaum muslimin. Adapun orang Majusi tinggal di luar kota Madinah kecuali dengan izin. Maka akhirnya Umar pun mengizinkan Abu Lu'lu untuk tinggal di kota Madinah. Kenapa? Karena dia memiliki kata Mughirah, karena Abu Lu'lu ini memiliki kemampuan, yaitu dia adalah seorang pandai besi. Mungkin dia akan membuat senjata untuk kaum muslimin. Akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pun mengizinkan Abu Lu'lu untuk tinggal di kota Madinah. Namun rupanya Abu Lu'lu ini dendam sama Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Sebagaimana diisyaratkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam Minhajus Sunnah bahwasanya Abu Lu'lu ini dendam sama Umar. Kenapa? Karena Umar tatkala di zaman Umar di masa Umar, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu banyak membuka futuhat Islamiyah. Banyak memperluas daerah kaum muslimin. Sampai Furs ya, pun dikuasai oleh orang Majusi pun takluk di tangan Umar. Daerah mereka dikuasai oleh kaum muslimin. Rupanya Abu Lulu si Majusi ini penyembah api ini dendam sama Umar. Kenapa? Karena daerahnya telah dikuasai oleh kaum muslimin. Maka dia pun berniat untuk membunuh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka di malam hari dia pun datang masuk ke Masjid Nabawi dengan membawa sebilah belati yang di depannya bermata dua. Depannya bercabang, bercabang dua. Dia bawa di malam hari, dia sembunyikan di pojok Masjid Nabawi. Asy-Syarif. Untuk dia siapkan membunuh Umar radhiyallahu taala anhu. Maka tatkala menjelang subuh setelah sholat malam kebiasaan Umar maka setelah sholat tahajud maka beliau pun bangunkan orang-orang yang masih ketiduran di masjid agar mereka bersiap-siap sholat subuh. Subhanallah, ini Amirul Mukminin, presiden, subhanallah, sebelum subuh membangunkan rakyatnya untuk siap sholat subuh. Inilah kebiasaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka hal ini diambil kesempatan oleh Abu Lu'lu. Tatkala Umar lagi lengah, lagi sedang membangunkan orang-orang, maka Abu Lu'lu pun yang tadi malam telah meletakkan senjata, dia pun datang, kemudian mengambil belatinya, kemudian dia tikamkan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan tiga tikaman. Salah satu tikaman tersebut mengenai bagian bawah pusar daripada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Yang itu yang membuat di antara tikaman yang menyebabkan meninggalnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Akhirnya setelah ditikam tiga kali, Umar pun terkapar pingsan. Disebutkan dalam riwayat yang lain, Umar tatkala memimpin sholat subuh bertakbir Allahu Akbar kemudian baca ayat baca Al-Fatihah datanglah Abu Lulu ini kemudian menikam Umar tatkala beliau sedang sedang sholat tentunya dalam keadaan sangat lengah tidak bersiap siaga jadi Abu Lu'lu'in bunuh Umar dalam keadaan pengecut. Dia tahu Umar sangat hebat. Dia tidak berani berduel dengan Umar. Maka dia bunuh Umar dalam keadaan Umar dalam keadaan lengah. Akhirnya Umar pun terkapar. Setelah itu Abu Lu'lu' pun membunuh sebelas orang selain Umar, ya, menikam sebelas orang, disebutkan dalam riwayat tiga belas orang. Tatkala dia merasa dirinya tidak akan selamat, maka dia pun bunuh bunuh diri. Akhirnya Umar pun dibawa ke rumahnya. Tatkala dia siuman, tatkala dia sadar, maka dia bertanya. Pertanyaan pertama yang ditanyakan tatkala dia sadar, apakah orang-orang sudah sholat? Subhanallah bagaimana perhatian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu terhadap sholat. Apakah orang sudah sholat subuh? Karena tadi ya, dia tidak selesai sholatnya. Maka dikabarkan bahwa orang-orang sudah sholat. Kemudian dia bertanya lagi, siapa yang telah membunuh saya? Maka dikabarkan kepada dia bahwa yang telah membunuh engkau adalah Abu Lu'lu, ya, gulamnya Mughirah bin Syu'bah, orang Majusi. Maka Umar pun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kematiannya bukan di tangan seorang muslim. Kata Umar, saya tidak ingin berdebat dengan seorang muslim di akhirat kelak. Lihat bagaimana takwanya Umar. Kalau seandainya dia dibunuh oleh orang muslim, dia akan berdebat dengan orang muslim tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang muslim ini mengucapkan la ilaha illallah. Maka dia mengatakan alhamdulillah yang telah menjadikan tangan kematianku bukan di tangan seorang muslim tapi di tangan seorang majusi. Dengan demikian terkabullah doa Umar radhiyallahu taala anhu, berdoa kepada Allah agar menjadikan beliau meninggal di kota Nabi dan dalam keadaan mati syahid. Memang sulit terbayangkan bagaimana bisa mati syahid di kota Nabi. Namanya perang biasanya keluar dari kota dari kota Madinah, di luar baru perang. Namun Allah telah mengatur bagaimana dia bisa mati syahid dalam keadaan di kota Madinah. Demikianlah ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum wa Pada pendengar di Roja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kematian yang tragis yang dialami oleh uh, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dan demikianlah bala yang telah Allah berikan, ujian yang Allah berikan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ujian yang sangat berat, dibunuh oleh seorang uh, Majusi. Dan ini merupakan kemuliaan bagi Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Namun yang sangat menyedihkan dan yang sangat mengerikan apa yang dilakukan oleh orang-orang Syiah sekarang ini. Orang-orang Syiah, orang-orang Rafidhah mereka sangat sangat mengagung-agungkan Abu Lu'lu ini. Mereka sampai membangun kuburan Abu Lu'lu dengan kuburan yang sangat megah di kota Kashan di Iran. Bahkan mereka datang ke kuburan tersebut tiap tahun ihtifal. Mereka mengadakan ihtifal, mengadakan acara, pesta. Pesta apa? Kematian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Mereka mendatangi kuburan Abu Lu'lu dalam rangka memeriahkan pesta kematian, merayakan kematian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Bahkan mereka menulis di lauhah, yaitu di bagian depan kuburan tersebut mereka tulis Baba Syuja. Yang artinya inilah pahlawan kita sang pemberani Abu Lu'lu. Subhanallah. Bagaimana mereka mengatakan Abu Lu'lu sebagai pemberani? Dia pengecut. Dia berani berdua dengan Umar. Sampai saya baca dalam situs mereka, mereka menulis bahwasanya Abu Lu'lu bukanlah orang Majusi, tapi adalah orang muslim dan dia telah berjasa dalam bunuh Umar bin Khattab yang telah berkhianat. Subhanallah, bagaimana dia mereka mengatakan Abu Lu'lu orang muslim? Bagaimana orang muslim? Dia asalnya orang Majusi. Apakah orang muslim kemudian membunuh muslim yang lain di Masjid Nabawi? Kemudian setelah itu membunuh 12 orang yang lain, bunuh 13 orang yang lain. Apakah setelah itu orang muslim bunuh diri? Apakah ini sikap orang muslim? Abu Lu'lu orang Majusi kemudian bunuh diri setelah itu karena tahu dia tidak akan selamat, dia langsung bunuh diri. Apakah ini sikap orang muslim? Bagaimana digelari dengan baba suja sang pemberani? Padahal dia orang yang sangat pengecut, membunuh Umar dengan cara yang curang. Oleh karena itu, ikhwan fillah, ikhwan fiddin, azani Allah wa para pendengar radio Raja yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala. Janganlah kita tertipu dengan propaganda orang-orang Syiah yang mereka sering melakukan taqiyah yang mengatakan bahwasanya kita sama dengan kalian wahai ahlu sunnah. Perbedaan kita cuma sedikit, jangan tertipu. Karena banyak doa takrib Para da'i yang tertipu. Yang ingin menggandengkan antara ahlu sunnah dengan syiah. Bagaimana kita bisa mendekatkan antara ahlu sunnah dengan syiah? Tidak mungkin mustahil. Bagaimana kita bisa bersatu dengan orang yang melaknat Abu Bakar dan Umar? Bagaimana kita bisa bersatu dengan orang-orang yang mengkafirkan seluruh para sahabat kecuali cuma 18 orang? Khilaf di antara mereka. Yang paling baik di antara mereka mengatakan cuma 18 orang yang tidak kafir. Yang paling buruk mengatakan cuma enam orang yang tidak kafir, yang lainnya semua kafir. Bagaimana kita bisa bersatu dengan mereka? Bagaimana kita bersatu, bisa bersatu dengan orang-orang yang merayakan hari kematian Umar? Bagaimana kita bisa bersatu dengan orang-orang yang diantara doa mereka, Allahumma syurna ma'abi lu'lu. Ya Allah bangkitkanlah kami hari kiamat bersama dengan Abi Lu'lu. Subhanallah mereka menjadikan itu salah satu doa mereka. Bagaimana kita bisa bersatu dengan mereka? Tidak mungkin kita bersatu dengan mereka kecuali kita rela mengorbankan agama kita. Yang terjadi sekarang ini namanya persatuan antara Syiah dengan Sunnah itu bukan Syiah yang toleransi, tetapi Sunnah yang toleransi. Ahlu Sunnah yang toleransi kemudian berkorban meninggalkan agamanya sedikit demi sedikit yang mendekat kepada Syiah. Bukan Syiah yang mendekat kepada Ahlu Sunnah, tapi Ahlu Sunnah yang mendekat kepada Syiah. Oleh karena itu betapa banyak dai yang tertipu, ya, terpedaya mengatakan sudah kita jangan ribut dengan orang-orang Syiah, bagaimana? Belum lagi kejadian beberapa waktu yang lalu di kota Madinah ini. Bagaimana kuburan Umar, eh, kuburan Utsman radhiyallahu taala diludahi, bahkan diinjak-injak oleh mereka sampai timbul timbul kegaduhan di kota Madinah. Adawah kebencian terhadap para sahabat dalam hati mereka terus hingga hari kiamat. Oleh karena itu para pendengar rahmat Allah Subhanahu wa taala, Jangan tertipu dengan propaganda mereka. Kita harus mengerti, harus membela para sahabat Nabi SAW, para sahabat yang telah berjuang mengorbankan jiwa dan raga mereka, telah berjuang dengan mengorbankan harta mereka dalam rangka membela Islam, dalam rangka menyebarkan Islam sampai kita merasakan manisnya Islam. Dengan jasa siapa? Jasa para sahabat. Kita membenci orang yang benci mereka dan kita mencintai orang yang mencintai mereka. Apalagi seorang pahlawan besar seperti Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang kata Rasulullah SAW Umar fil jannah Umar fil jannah Umar telah masuk surga bagaimana kita tidak mencintai Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu Ikhwani fillah Allah ayakum ini sedikit uh, biografi tentang Umar bin Khattab radhiyallahu eh, taala anhu saya tidak tahu apakah waktunya masih ada atau kita cukupkan sampai di sini insyaallah uh, minggu depan kita lanjutkan uh, pembicaraan tentang hadis ini saya khawatir kelamaan ya. Eh, jadi kalau ada yang bertanya saya persilakan Insya Allah minggu depan kita lanjutkan pembahasan hadis ini. Dan saya harapkan Radio Roja memutar memutar kembali nah. kajian saya tentang uh, hadis ini ya pada waktu yang lain. Taip. Demikian saja wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian di Khotal Islam materi dari pembahasan syarah hadis yang pertama dan untuk selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab seperti biasa. Bagi Anda yang akan bertanya kami memberikan waktu di nomor 0218236543 atau bagi Anda yang ingin mengirimkan melalui pesan singkat di 02170736543 dan alhamdulillah kita sudah ada penelpon yang masuk. Kita angkat lebih dahulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, silakan dengan siapa Pak? Dengan Henry di Bekasi. Pak Henry di Bekasi, silakan. Iya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam Hukumnya kalau kita ikut jamaah, terus jamaah di masjid, terus kita tahu imamnya uh, pelaku bid'ah gimana itu Ustaz? Iya. Baik. Baik, terima kasih Pak Hendrik. Nah. Nah. Uh, mengenai uh, sholat berjamaah, jika kita tahu bahwasanya imamnya memiliki akidah kekufuran, Contohnya misalnya memiliki akidah wahdatul wujud, meyakini bahwasanya Allah bersatu dengan dia, dengan makhluknya, atau dalam istilah kita menunggaling kaula gusti, ini merupakan akidah kekufuran. Maka kita tidak boleh sholat di belakang orang seperti ini. Akan tetapi, jika dia tidak sampai pada tingkat kekufuran, karena kita tahu bid'ah itu bertingkat-tingkat. Ada bid'ah yang sampai kufriyah, bid'ah yang sampai pada tingkatan kekufuran, dan ada bid'ah yang dibawa daripada itu. Selama bid'ahnya tidak sampai pada tingkat kekufuran, maka uh, selama bid'ahnya tidak sampai pada tingkat kekufuran, maka tidak tidak mengapa kita sholat di masjid tersebut. Kalau memang ada masjid lain yang imamnya lebih dekat kepada sunnah, kepada sunnah wal jamaah, maka kita pergi ke masjid tersebut. Akan tetapi, jika tidak ada masjid kecuali masjid ini dan imamnya pelaku bid'ah, maka kita sholat di belakang dia. Tidak mengapa. Salat di belakang dia selama bid'ahnya tidak sampai tingkat kekufuran. Dan kita tidak perlu mengecas imam itu. Tidak perlu kita datang kepada Pak Imam, Pak Imam, apakah Anda berakidah widatul wujud? Tidak perlu. Ya. Yang kita nampak dari dia, kalau dia nampak menampakkan akidahnya widatul wujud, akidah yang kufur, maka kita tinggalkan. Kalau dia tidak menampakkan, kita hukum secara zahir. Kita sholat di belakang dia. Nah. Demikian jawaban Baik. saya. Selanjutnya kita angkat dari Pak Ujang di Pondok Kelapa, Pak ya. Silakan Pak Ujang. Halo, Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan Pak Ustaz. Nanya tentang masalah itu hukum-hukum yang tadi disebutkan gitu. Ya, bisa diperjelas Bapak mungkin suaranya kurang nah, begitu jelas. Jadi, yang maksud saya begini Pak Ustaz. Yang memang saya juga baru juga mengikuti dengan Quran Sunnah ini. Iya. Nah, untuk tahu lebih jelas lagi, bagaimana kalau mendapatkan buku-bukunya itu yang secara konkret itu Pak Ustaz agar bisa mengerti seluruhnya daripada Sunawa gimana iya, itu. Iya. Tapi mengenai buku ya. Ayo, Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adapun mengenai buku-buku yang membicarakan tentang sunnah, tentang akidah ahlu sunnah wal jamaah, maka tentunya banyak buku dan sudah alhamdulillah banyak buku yang diterjemahkan. E, mungkin untuk lebih lebih jelasnya ya saya karena saya di Madinah saya juga kurang mengikuti buku-buku yeah. yang diterjemahkan tapi saya yakin banyak buku-buku yang telah diterjemahkan yeah. terutama oleh ustadz-ustadz yang ada di Indonesia ya jazakumullah khairan nah. untuk informasi lebih lanjut Pak Bapak bisa tanyakan kepada eh, teman-teman uh, yang ada di kru Radio Roja mungkin dia akan kasih informasi tentang buku-buku yang memang layak untuk dibaca terutama bagi para pemula demikian ya nah Terima kasih untuk Pak Ujang di Pondok Kelapa. Kami berikan kesempatan berikutnya untuk pertanyaan yang uh, datang dari penelpon kembali. Penelpon yang ketiga kita angkat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan Pak dari mana? Ya, dari Aren Pak Buyung nih. Pak Buyung, silakan Pak ya. Buyung. Uh, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau menanyakan masalah uh, sholat berjamaah di masjid. Iya. Uh, ada imam apa ustadz yang mengatakan bahwasanya bahwa kita itu kalau seandainya sholat berjamaah di masjid e, mengajak anak kecil itu katanya kalau kita itu e, e, bersinggulan katanya najis apa itu pak benar apa apa enggak yang belum disunat begitu pak ya yang mungkin ya dikitan, gitu, gitu yang dikitan apa ada dalilnya pak iya. memang itu taib, terima kasih nah bapak Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh bagaimana Ustaz? Ah, maaf tadi yang belum apa Bapak saya yang iya, katakan. yang belum ya, dikhitan, kecil, yang belum dikhitan Ustaz. Oh, belum dikhitan. Membawa anak kecil yang belum oh, dikhitan iya, iya. bagaimana? Ya, asalnya seluruh seluruh sesuatu yang ada yang ada di atas muka bumi ini asalnya tohir, asalnya suci. Najis itu suatu perkara yang datang dan kita tidak menghukumi apapun dengan hukum yang najis kecuali kalau memang jelas bagi kita. Kalau hanya masih praduga, tidak jelas bagi kita, maka tidak boleh kita menghukumi sesuatu itu najis, ya. Benda apa saja termasuk dalamnya adalah manusia. Kita ubahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sholat pernah apa menggendong umama dan pernah anak-anak kecil sholat dibawa ke dalam masjid bahkan tatkala ada seorang anak kecil yang menangis maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun terjawab fi sholatihi beliau sholat dengan cepat karena apa kasihan sama anak kecil yang sedang menangis tadi oleh karena itu meskipun anak itu belum disunat ya kita bawa ke masjid tidak mengapa selama anak itu bisa kita jaga. Jangan sampai anak yang kita bawa ke masjid tadi membuat kegaduhan, berteriak sana sini, lari sana sini, akhirnya menghilangkan kekhusyuan. Karena khusyuk dalam sholat itu sangat penting. Betapa banyak khusyuan, rasa khusyuk itu hilang gara-gara ke kegaduhan, keributan yang dilakukan oleh anak-anak. Akan tetapi kalau anak-anak tersebut ya uh, bisa menjaga diri mereka atau sholat di samping sang ayah, maka tidak mengapa. Kita tahu di Indonesia orang anak-anak itu kadang-kadang sunatnya terbelakang, mungkin bahkan sudah kelas 5 SD baru iya. baru sunat. Padahal kata Rasulullah SAW mengatakan muru auladakum bi salati wa hum sinin. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat meskipun umur mereka masih tujuh 7 tahun. Buat ribuhum wa hum sinin dan pukullah mereka kalau mereka sudah sepuluh tahun. Jadi sejak tujuh tahun kita boleh bawa dengan anjuran Rasulullah. Perintah Rasulullah SAW, kita ajak ke masjid, latih dia untuk sholat berjamaah. Apalagi sudah umur 10 tahun, ajak ke masjid, meskipun belum sunat. Demikian juga sebelum itu pun tidak tidak mengapa ya. Maka tidak boleh kita menghukumi anak kita itu najis ya, selama tidak jelas kecuali kalau kita lihat air kencing jatuh di kakinya itu baru kita hukumi najis. Adapun meskipun dia belum sunat taruhlah keluar najis itu pun kena celananya, tidak mengenai tidak mengenai kita. nah, tetapi hukum asal pada setiap benda termasuk juga pada manusia hukumnya adalah suci, tidak tidak najis. Allah alam bisawab. Jadi tidak mengapa dibawa ke masjid. Bahkan itu memberikan faedah melatih dia untuk cinta ke masjid sejak kecil. Taib. Selanjutnya kita angkat pertanyaan dari pesan singkat yang sudah begitu banyak masuk ini. Untuk yang pertama dari eh, saudara Ahmad di Pondok Pinang. Ustadz, bagaimanakah sikap kita terhadap teman yang memiliki akidah eh, kaum Syiah apakah e, boleh bagi kita untuk memutuskan e, muamalah atau silaturahmi dengannya atau bagaimana sikap yang terbaik untuk teman saya tersebut demikian jazakallah khair Syiah ya yang ada di Indonesia kebanyakan itu istilahnya simpatisan bukan Syiah yang asli memang ada Syiah yang benar-benar mereka dikirim belajar di sana di pusat mereka di Kum di Iran ya kemudian pulang dengan bawa kepala mereka penuh dengan akidah Syiah ini ada, tapi kebanyakan orang-orang hanya simpatisan. Dia terpengaruh dalam mencela sahabat, terpengaruh dalam mengkafirkan Abu Bakar. Ya maka bagaimanapun mereka tetap kita berusaha bermuamalah dengan dengan baik ya. Tetap kita berusaha bermuamalah dengan baik. Sebagaimana kita bermuamalah dengan orang-orang saat yang lain. Bahkan tatkala kita bermuamalah dengan orang-orang kafir. Kalau memang mereka baik dengan kita, kita baik dengan mereka. Dan kita tidak memutuskan hubungan ya. Kalau memang tidak ada maslahatnya kita hanya melakukan hajar, ya, memutuskan hubungan kalau memang ada maslahatnya. Kalau tidak ada maslahatnya maka tidak mengapa. Kalau malah kalau bisa kita dakwahi. Kita dakwahi dengan bermuamalah dengan baik, kita dakwahi kasih buku. Kalau kita tidak mampu untuk berceramah, kasih buku, suruh dia baca. Atau kita kasih kaset selama dari seorang ustadz Indonesia, kita kasihkan kepada dia untuk mendengarkan. Siapa tahu hatinya hmm. terbuka. Kalau dia pun masih tetap berada di atas akidahnya, tidak mau lepas dari akidahnya, maka kita kita bermuamalah, bermuamalah biasa sebagaimana kita muamalah dengan orang-orang saat yang lainnya dan sebagaimana kita muamalah dengan orang-orang e, kafir, kita tidak melakukan boykot, tidak melakukan hajar kecuali kalau ada maslahat Ya, wallah alam bisawab. Uh, eh, satu pertanyaan uh, terakhir iya, iya, saja. Ya, ya, satu lagi ya. Taib. Ya, ya. Sudah sudah masuk uh, Al Abu Abdullah di Bekasi. Ya, Halo. silakan. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan. Ah. Halo, gimana kawan Ustaz? Iya. Alhamdulillah. Eh, pertanyaannya eh, di salah satu buku Ustaz menyebutkan bahwasanya salah satu perbuatan Rasulullah itu bersama istrinya itu mengizinkan istrinya Sofia untuk naik ke kuda dengan memberikan kaki atau pahanya untuk dinaiki oleh Sofia. Apa itu perbuatan hanya untuk, Eh, perbuatan itu khusus buat Rasulullah atau boleh uh, dijelaskan dengan yang lain buat kaum muslimin? Ya Ustaz. buat iya. kan. Asalnya segala fi'il Nabi, segala perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah uswah bagi kita, contoh bagi bagi kita. Selama tidak ada dalil yang mengkhususkan, selama tidak ada dalil yang menunjukkan bahwasanya ini merupakan khususan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika tidak ada dalil yang mengkhususkan menunjukkan bahwasanya itu adalah perbuatan yang patut untuk dicontohi yang patut untuk dicontohi. Namun perlu diingat, perlu diingat oleh ikhwas kalian, eh, terkadang perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berkaitan dengan adat, berkaitan dengan adat orang orang Arab. Yang yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala itu suatu adat yang menurut orang Arab itu baik, dan itu belum tentu bisa diterapkan pada adat bangsa-bangsa yang lain. Ini catatan ya. Bisa jadi perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi itu baik, tetapi e, ternyata mungkin tidak cocok dengan adat yang lain. Contohnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam eh, di antara pakaian beliau, beliau memakai sorban. Mulai pakai izar ya, memakai sorban di kepala beliau, kemudian pakai e, jubah. Karena itu merupakan adat orang orang Arab. Orang-orang kafir pun memakai jubah dan sorban tatkala itu. Oleh karena itu sunnahnya, sunnahnya adalah mengikuti mengikuti adat orang setempat dalam hal berpakaian selama tidak menyelisihi syariat. Oleh karena itu perkataan bahwasanya pakai jubah itu sunnah itu tidak benar. Kita di Indonesia yang paling bagus, yang paling afdol dalam berpakaian yaitu memakai memakai sarung, kemudian pakai pakaian koko yang panjang, kemudian pakai songkok Indonesia. Itulah yang paling eh, karena itu merupakan pakaian Islami di di hmm. tempat kita. Bukan seorang kemudian datang dari Saudi kemudian pakai jubah, kemudian pakai anu simak, mengatakan ini sunnah. Atau orang datang dari Yaman kemudian pakai jubah, kemudian pakai imamah, itu tidak benar. Sunnah yang ada di Indonesia adalah seperti itu pakai pakaian koko, kemudian pakai sarung, kemudian pakai kopi Indonesia. Itu yang nah. paling afdol bagi kita kaum muslimin. Oleh karena namun asalnya segala perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu seperti halnya ini dalam hal ini, kalau memang sikap kita tadi dengan eh, misalnya istri kita kemudian ingin naik pada suatu kita letakkan tangan kita. Kalau memang hal itu apa namanya tidak menurut adat kita tidak mengapa silakan dilakukan. Tapi kalau menurut adat kita itu apa-apa, maka kita menggunakan cara yang lain. Dan sekarang mungkin tidak perlu ya, tidak perlu kita meletakkan paha kita untuk dinaiki oleh istri kita. Misalnya istri kita mau naik di atas mobil, iya. yang tidak perlu kita letakkan paha kita, mobilnya pendek tinggal dinaiki. Iya. Berbeda dengan di zaman dahulu ya, uh, eh, untanya tinggi tentunya butuh hmm. tangga untuk dinaiki. Kebetulan Rasulullah SAW meletakkan pahanya atau kakinya untuk dinaiki oleh istri beliau ya. Taib. Demikian Allah alam bisawab. Nah, sampai di sini saja insyaallah kita lanjutkan uh, minggu depan Insya Allah. Nah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.